Baik, kita telah membahas tentang anwa ula macam-macam lah. Maka kita akan lanjutkan pembahasan tentang anwa ulam macam-macam lam. Kita kan sudah belajar masing-masing dari alat penasob, kemudian alat penjazm, dia ada banyak sekali huruf lam. Maka untuk meringkas kita akan bahas di sini tentang anwa ulam yaitu macam-macam lam. Baik, yang pertama adalah lam harfil jer yaitu lam sebagai huruf jer kita telah bahas pada pembahasan awal bahwasanya salah satu dari huruf jer adalah lam ya dia berfungsi untuk menjerkan suatu isim contohnya misalnya kita sebutkan di sini hadal kitabu li minen buku ini milik seorang mukmin kita perhatikan mukmin merupakan isim mufrad kita ingat sehingga ciri jernya yaitu dengan kasrah karena kemasukan huruf jer yaitu dengan lam. Kemudian contoh yang kedua, hadzal kitabu li mu'minaini. Li mu'minaini. Ini bentuk apa? Musanna. Cirinya dengan ya tatkala dia majrur. Tatkala dia kemasukan dengan lam sebagai huruf jar maka dia majrur. Ciri majrurnya untuk bentuk musanna adalah dengan ya sehingga menjadi li mu'minaini ya untuk diperhatikan. Baik, kemudian contoh yang lain hazal kitabu li mu'minina. Kita perhatikan di sini merupakan bentuk jamak mudakar salim. Kita ingat bahwasanya dia ciri majrurnya adalah dengan ya karena dia kemasukan dengan lam sebagai huruf jar, maka dia menjadi majrur sehingga menjadi minina. Buku ini milik orang-orang mukmin. Itu kelompok lam yang pertama. Apa tadi? Yaitu lam sebagai huruf jar. Kemudian yang kedua adalah lam kei. Kita telah belajar lam kei pada pembahasan yang telah lalu. Bahwasanya Lamke ini termasuk dari al-adawatun ada nasibah. Nanti dicek kembali bahwasanya lamke ini masuk dalam kelompok al-adawatun ada nasibah yang fungsinya untuk menasobkan suatu fiil. Kita perhatikan contohnya misalnya di sini khulikta litak budallaha. Kita perhatikan di sini khulikta litak budallaha. Maka di sini kita perhatikan li dia masuk pada suatu fi'il. Kita perhatikan fi'ilnya dia mansub karena memang kemasukan lam kay yaitu untuk menunjukkan suatu alasan, untuk menunjukkan suatu alasan diartikan agar ya. Kamu diciptakan agar kamu menyembah Allah. Kemudian contoh yang lain khuliqtuma litak ngoha Ya, ini merupakan lam kai pula. Namun fiilnya kita ingat dia fiilnya bentuknya adalah musanna. Jadi dia asalnya adalah tak budani ya termasuk kelompok al afalul khamsah. Jadi ciri mansubnya adalah dengan hafun nun, dihapus nunnya sehingga menjadi litak budaullah. Baik, contoh yang lain misalnya kita buat contoh yang supaya lebih mudah untuk dipahami. Khuliqtum litakbudullaha. Di sini takbudu, di sini asalnya adalah takbuduna. Kemasukan lamkai menjadi takbudu. Pembahasan ini telah kita sampaikan pada pembahasan yang telah lalu. Tapi kelompok yang kedua dari lam tadi ya, lam Kemudian kelompok yang ketiga dari lam adalah lam juhud, yaitu untuk pengingkaran ya untuk pengingkaran. Biasanya sekali lagi saya ulang lam ini biasanya diletakkan pada kalimat yang dia mengandung makana. Contohnya misalnya maka al muslimu roba al khamra. Lam juhud dia juga merupakan al adawatun nasibah yang fungsinya untuk menasobkan suatu fiil. Kita perhatikan di sini yashroba dia ya mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan lam juhud. Sehingga dia menjadi mansub. Tidaklah seorang muslim itu akan minum khamer. Ya, dia diawali dengan makanan. Maka tatkala kita melihat ada huruf lam, maka lamnya adalah lam juhud. Baik. Kemudian contoh yang lain misalnya, maka muslimani muslimani liyatahasada. Kita perhatikan ada huruf lam, dia juga terletak pada fi'il yang mengandung makana. Maka lamnya adalah lam juhud untuk pengingkaran. Masuk pada yatahasada. Asalnya yatahasadani. Ya, yatahasadani. Ya, al-af'alul khamsah. Ciri mansuknya adalah dengan dihapus nonnya. Baik, Artinya tidaklah dua orang muslim itu akan saling mendengki. Kemudian contoh yang lain dari lam juhud adalah kita perhatikan juga dia pada suatu fiil yang mengandung makana ya. Makanal muslimuna liyat ruku as-solata. Tidaklah orang-orang muslim itu akan meninggalkan sholat. Kita perhatikan pada fiil yat ruku. Dia kemasukan dengan lam. Lamnya adalah lam juhud. ya termasuk kelompok dari al-adawatun nasibah. Baik, kemudian kelompok yang keempat. Kita telah membahas macam-macam lam. jadi ada lam huruf jer, kemudian lam ke, kemudian lam juhud. Sedangkan yang keempat adalah lam amr. Kita pun telah bahas lam amr untuk sekedar dimurajaah bahwasanya lam amr dia termasuk kelompok dari al adawatul jazimah kelompok yang menjazmkan suatu fiil contohnya misalnya lihat hul fil masjid hendaklah ia masuk ke masjid jadi hul dia menjadi majzum tatkala kemasukan dengan lam amr tanda majzumnya dengan sukun karena dia termasuk kelompok fiil sahih akhir. Kemudian contoh yang lain liyadkhula fil masjid. Yadkhula dia adalah bentuk majzum karena memang asalnya yadkhulani. Asalnya yadkhulani termasuk al-af'alul khamsa. Kemasukan dengan lam amr di sini. Liyadkhula ya bentuknya diperhatikan. Kemudian Bentuk yang lain liyadkhulu fil masjidi. Ini pun bentuk majzum karena asalnya yadkhuluna karena majzum termasuk al-af'alul khamsah tanda majzumnya adalah dengan hadfun nun dihapus nunnya sehingga menjadi lihat hulu hendaklah mereka semua masuk. Baik itu untuk kelompok yang keempat. Kita akan belajar kelompok yang kelima tentang macam-macam la. Di sini disebutkan ya macam-macam lam ya. Di sini disebutkan ada lamut taukid. Ada lam yang dia dikenal dengan lamut taukid. Apa itu lamut taukid? Di sini disebutkan ya contoh-contohnya. Misalnya layat hulu fil masjid. Artinya sungguh ia akan masuk ke masjid. Karena lam taukid fungsinya untuk menekankan atau menguatkan makna dari suatu fi'il. Nah, untuk membedakan dengan lam-lam yang lain, apa bedanya? Kita katakan bahwasanya lam taukid dia tidak mempengaruhi i'rab dari suatu fi'il. Jadi lam taukid dia itu fungsinya bukan untuk menasobkan ataupun untuk menjazmkan. Jadi nanti kalau kita menemukan suatu fi'il ya, dia tetap keadaannya marbuk misalnya, maka lam tersebut adalah lam taukid yang fungsinya adalah untuk menguatkan makna dari suatu fiil. Contohnya misalnya layat hulu fil masjid. Kita lihat yat hulu dia tetap marfu. Berarti lam yang di depan dia lamnya lam taukid. Artinya sungguh ia akan ma masuk masjid. Tapi misalnya contoh yang lain Layat kulani fil masjid, Ya, sungguh mereka berdua akan masuk masjid. Kita perhatikan. Ini fi'il al fi'il al-af'alul khamsah kok masih ada nunnya. Berarti apa? Berarti dia bentuk marfu karena cirinya dengan subutun nun. Loh, kok fi'il al-af'alul khamsah kok masih ada nunnya? Berarti dia marfu. Berarti kalau kita menemukan ada huruf la sebelumnya Lanya ini namanya la lam taukid ya. Lam fungsinya untuk apa? Untuk menekankan suatu makna dari fi'il. Sehingga maknanya apa? Sungguh mereka berdua akan masuk masjid. Kita perhatikan huruf lamnya ya, lam yang di depan dari suatu fi'il tersebut. Kemudian yang ketiga, La yadkhuluna fil masjid. Yadkhulunya juga termasuk fi'il al-af'al khamsah. Kemasukan dengan huruf lam di sini ya, huruf lam. Jadi dia tidak merubah i'rab, tetap marfu. Maka lamnya dia dinamakan dengan lam taukid yang fungsinya untuk menyangatkan atau untuk menguatkan makna dari suatu fi'il. Maka oleh karena itu kita perlu tahu macam-macam dari huruf lam. Di sana ada berbagai macam fungsi. Makanya ini merupakan salah satu faidah penting supaya kita dapat mengenal maknanya dengan lebih paham. Misalnya kita jangan sekali-sekali membaca apa? Pada surat Al-Kafirun itu apa? Dengan la. Ini kan la-nya la nafiyah ya. La buduma ma budun misalnya. Lanya la nafiyah karena kita lihat budu dia tetap marfu. Dia tidak majzum berarti lanya la nafiyah sehingga artinya tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka lanya dibaca panjang. Tatkala kita keliru misalnya terburu-buru membaca dengan pendek la'ak budu tak budun, maka ini maknanya berubah total. Maknanya menjadi apa? Sungguh aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wal billah. Maknanya bisa berubah jauh karena lam berubah menjadi lam. Asalnya la, huruf la menjadi huruf lam. Lamnya tidak merubah i'rab dari suatu fiil, maka maknanya menjadi berubah. Karena dia berfungsi sebagai lan taukid. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang macam-macam la. Macam-macam la. La ada la nahyah dan la nafiyah. La nahyah untuk melarang yang dia dicirikan dengan menjazmkan fi'il mudhari. Kalau la nafiyah dia adalah berfungsi untuk menafikan dan dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian kita juga telah membahas macam-macam lam ya, huruf lam. Di sana ada berbagai macam huruf lam, ada lam sebagai huruf cer, ada lam sebagai lam kei atau lam juhud, kemudian lam amr dan lam taukid. Dan perlu diingat bahwasanya lam taukid dia tidak mempunyai amalan dan dia tidak me nasokkan atau menjazmkan atau menjerkan suatu kata. Jadi perlu untuk kita perhatikan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini dapat dipahami.